Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak mampu menghitung dan membatasinya. Dan nikmat itu wa ma bikum min ni'matin famin Allah tidak lain dan tidak bukan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum dengan nikmat Allah yang begitu besar dan begitu banyak yang tercurahkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah, maka sepantasnya untuk kita senantiasa memuji Allah dengan setinggi-tinggi pujian dan bersyukur kepada Allah Jalla ala dengan sedalam-dalam syukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih senantiasa di dalam nikmat Allah, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita bertemu karena Allah. Kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala dan bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim di masjidun min masajidillah. Rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua merupakan keutamaan yang besar dan ini adalah merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia dalam tujuan yang mulia yang mubarakah barakallahu fikum Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini di kota tiga Mamuju Alhamdulillah saya dan teman-teman sekalian bisa berkunjung kepada antum bisa berziarah kepada antum alhamdulillah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh ustaz kita Ustaz Mukhtar Hafizahullah bahwa Kadang-kadang kita tidak menyangka. Nah, tidak terbetik dalam benak kita. Tetapi dengan kekuasaan Allah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan sesuatu tersebut yang belum pernah terbetik di benak kita atau kemungkinan dan sangkaan kita jauh tetapi dengan kekuasaan Allah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa terwujudkan maka itu semua karunia Allah yang sepatutnya dan wajib bagi kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya barakallahu fikum Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan malam yang berbahagia ini di waktu yang singkat bainal maghrib wal isya kurang lebih mungkin nisfu sa'ah seperdua jam insyaallah atau lebih jika memungkinkan waktu kita maka saya ingin menyampaikan kepada saya pribadi dan antum sekalian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebagian hadis-hadis beliau yang mulia. Naam, di antara wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbaq bin Sariyah radhiyallahu taala anhu beliau berkata وعظنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد عبس وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami wasiat yang sangat tinggi dan wasiat itu ba'da salatil badah setelah salat subuh salat al-fajr Sampai-sampai nasihat itu mencucurkan air mata kami. Menggetarkan hati-hati kami. Lalu berkatalah seseorang, "Inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in." Sesungguhnya ya Rasulullah ini adalah nasihat seakan-akan nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Famada ta'hadu ilaina Ya Rasulullah, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal." Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wasam'i wa ta'ah dan mendengar taat yakni kepada waliul amr in abdun habasyun. sekalipun waliul amr atau pemerintah pemimpin penguasa itu adalah hamba Habasyah yakni budak sekalipun pemimpin itu berasal dari budak yang asalnya tidak boleh mengangkat pemimpin dari budak. Tetapi seandainya dia menjadi pemimpin, maka Nabi SAW mewasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin tersebut. Fa innahu man ya- ya'ish minkum yara ikhtilafan Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa innaha dhalalatun karena itu adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum Barang siapa di antara kalian yang mendapati hal tersebut yang mendapati ikhtilaf yang banyak, perbedaan perselisihan yang banyak dan mendapati perkara-perkara baru tadi yang menyebar dan merebak di tengah-tengah kalian. Fa'alaikum fa'alaihi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Nah, khususnya khulafa ar-rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an al-mahdiyyin mereka ini orang-orang yang mendapatkan hidayah telah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah taala terhadap Islam di dalam Islam abdu 'alaiha bin nawajib maka gigitlah sunnah tersebut sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat-sahabatnya gigit dengan sekuat-kuatnya dengan geraham-geraham kalian. Ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini hadis yang ma'ruf dan masyhur yang semua kita telah mengetahuinya, sering mendengarkan bahkan telah menghafalkannya. Nah, yang diriwayatkan dari banyak jalan. Barakallahu fikum. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala di dalam Muwatta beliau dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Irwaul Ghalil dan yang lainnya. Nah, Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Walhasil hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama kita yang berisi wasiat yang sangat agung dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebelum saya menyebutkan isi dari wasiat yang ada di dalam hadis yang mulia tersebut maka saya terlebih dahulu membacakan hadis yang kedua juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu hadis Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu dari Suhail ibn Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah yarda lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian tiga hal. Dan Rasulullah dan sesungguhnya Allah ridho kepada kalian tiga hal dan murka atas kalian tiga hal. Tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, wa ta'tasimu bihablillahi jami'an. Agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya. Dan yang ketiga, wa an tanasahu man wallahu man wallahu Allahu amrakum. Agar kalian saling menasehatkan, saling mewasiatkan man wal, wallahu Allahu amrakum yaitu terhadap orang yang Allah taala mewakilkan urusan-urusan kalian padanya yakni pemerintah penguasa nah itu tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala ridha yang pertama an ta'buduhu wa la bihi syai'an agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an agar kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya. yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat. Dan yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum agar kalian saling menasehatkan, saling mewasiatkan terhadap orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin kalian, menjadi penguasa waliul amr. Kemudian yasqa lakum salatan. Juga Allah sebaliknya murka terhadap kalian tiga hal. Kil wakal wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Yaitu yang pertama qil Ucapan-ucapan yang tidak jelas. Nukilan-nukilan yang tidak pasti. Ya, dikatakan berkata tidak jelas. Sanatnya tidak jelas. Kesohehan keabsahannya tidak pasti. Lalu dinukil-nukilkan. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini juga dibenci oleh Allah taala, menyia-nyiakan harta padahal yang tidak bermanfaat untuk agamanya ataupun untuk dunianya. Wa kathratas su'al dan yang ketiga dibenci oleh Allah banyak bertanya. yakni pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang ganjil. Nah, yang tidak penting. Ya. Maka ber, banyak bertanya pada hal-hal yang tidak penting, pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan ganjil ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum kesimpulan dari dua wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini maka para ulama kita ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan menyimpulkan bahwa di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah prinsip-prinsip Islam yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang terkandung dalam dua hadis yang telah saya sebutkan. Yang pertama adalah tahqiqul ubudiyah lillahi subhanahu wa taala. Yaitu mewujudkan kemurnian ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa taala semata. Tidak mengandung kesyirikan sedikit pun tetapi murni ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung kesyirikan dan ini merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ini aslun min usul syariah ya prinsip yang paling mendasar dan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip Islam dan merupakan tujuan diutusnya seluruh para nabi dan rasul adalah tahqiqul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala yaitu memurnikan, mewujudkan penghambaan diri kita semurni-murninya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Ila akhiril ayat. Kalian tidak diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah itu, penghambaan dirimu kepada Allah semurni-murninya. Allah pemilik agama. Dan itulah agama yang lurus, agama yang benar, yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala dan barakallahu fikum ini telah menjadi agama seluruh para nabi dan rasul.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 Semua. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengatakan wa ma wa nahnu lahu muslimun. Kami terhadap Allah Islam yakni bertauhid mewujudkan kemurnian ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh para nabi untuk mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub alaihissalam dan anak-anak keturunan Nabi Ibrahim dari para nabi mewasiatkan untuk jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Maksudnya dalam keadaan tauhid, di atas tauhid, di atas perwujudan kemurnian ibadah hanya kepada Allah taala dan tidak berbuat syirik. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya. Dan juga Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan pada anak keturunannya. Ya baniyah, wahai anak-anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini untuk siapa? Ibrahim, Nabi Yakub dan keturunannya. Semua melarang mati menghadap kepada Allah melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mewujudkan tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala wahda la syarika lahu memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah semata dan tidak ada perbuatan syirik sedikit pun. Nah, demikian pula barakallahu fikum terkhususkan nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan orang-orang yang bersama beliau yang berdakwah di jalan Allah juga mengatakan muslimun Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa telah melihat kekufuran ya pada orang-orang pada kaumnya maka berkatalah penolong-penolong beliau sahabat-sahabatnya Nah, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Kami akan menemani engkau dengan setia dalam berdakwah Allah. Saling menguatkan. Washhadu bi anna muslimun dan persaksikanlah bahwa kita semua adalah muslimun. Maksudnya bertauhid, muwahhidun yang memurnikan tauhid ibadah itu hanya kepada Allah. Ayatun kathira barakallahu fikum yang menunjukkan prinsip yang paling mendasar dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menyempurnakan dari seluruh apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Semuanya adalah mewujudkan tauhid semurni-murninya dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Oleh karena itu, syirik lawannya tauhid adalah merupakan dosa yang paling besar induknya seluruh dosa. Tidak ada lagi dosa di atas syirik. Siapa yang mati dalam keadaan syirik pasti kekal dalam api neraka. Tidak akan diampuni oleh Allah dan haram baginya masuk surga. Nah, man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Inna Allah la yaghfiru an yushraka biha wa yaghfiru ma duna dzalika Siapa yang berbuat syirik tidak akan diampuni oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan ayat yang sangat banyak barakallahu fikum. Maka ini wajib kita mempelajarinya dengan baik. Kita wajib memahami dengan benar, menanamkan dalam kolbu kita sedalam-dalamnya makna tauhid makna daripada tauhid dan lawannya adalah syirik dan kita wajib mempelajarinya bentuk-bentuk kesyirikan sekecil apapun untuk kemudian kita menjauhinya wajib kita memahami syarat-syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah yang bermakna tauhid dan wajib kita mengetahui pembatal-pembatalnya yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan seterusnya barakallahu fikum karena inilah yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah, sebelum nah beliau diutus oleh Allah tujuannya dakwah tauhid ini. Sehingga beliau berdakwah di Mekah setelah diutus oleh Allah 13 tahun itu murni tauhid. Ya, turun perintah solat setelah 10 tahun di Mekah, 3 tahun sebelum hijrah. Ya, itu semuanya dakwah tauhid murni 10 tahun ditambah tiga tahun di Mekah berarti 13 tahun, ditambah 10 tahun di Madinah berarti 23 tahun. Rasulullah berdakwah dengan tauhid nanti setelah tahun ke-11 sampai ke-23 ya turun perintah syariat yang lainnya salat zakat ya puasa haji dan seterusnya dan termasuk jihad ya fisabilillah barakallahu fikum Ya, maka ini wajib kita mempelajarinya. Ya, mempelajari rukun-rukun Islam, buniyal Islam malah khams. Dibangun Islam di atas lima. Coba kita perhatikan bangunan. Rasulullah memisalkan bangunan. syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu pondasinya. Ya, salat adalah dalam riwayat wa amuduhu as-salat, tiangnya Islam. Jadi diibaratkan bangunan kata Nabi Pondasinya itu la ilaha illallah. Ya, ibaratnya Islam itu bangunan ini, maka cakar ayamnya itulah la ilaha illallah yang harus dikuatkan. Tiangnya adalah sholat, Ya. Wadar watu sanami al jihad dan atapnya yang melindungi bangunan ini orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah jihad Ya. Nah ini bertahap barakallahu fikum. Maka tidak boleh seorang langsung berjihad tidak beres, tidak paham tentang tauhid. Tidak boleh seorang berjihad tidak pernah sholat. oke, Atau sholatnya putus-putus. Sholatnya tidak beres. Langsung berjihad bismillah. Ini tidak menempuh tahapan-tahapannya. Maka Islam itu agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna, permisalan yang sempurna yang dibuat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermisalkan Islam ya kalimat la ilaha illallah itu di dalam Al-Quran seperti pohon yang akarnya menancap ke bumi, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ya. Alam tarau kayfa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah membuat permisalan permisalan yang baik Islam. Ya. Kalimat yang baik itu maksudnya kalimat la ilaha illallah. Ibaratnya seperti pohon yang kokoh yang cabangnya menancap ke bumi. Nah, itulah pondasinya. Kalau Rasulullah misalkan tadi pondasi, ya cakar ayamnya. Kalau Allah memisalkan dalam Al-Qur'an seperti pohon yang akarnya menancap ke bumi. Ya. Karena kokoh akarnya, maka yang lainnya pun menjulang tinggi ke langit. Cabang-cabangnya ya tumbuh kembang. Barakallahu fikum. Tapi kalau akarnya tidak kuat, tumbang. Ya, inilah pentingnya memahami la ilaha illallah dan itulah makna tauhid. Makna kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam dua hadis ini ya terkandung perwujudan kemurnian ibadah hanya kepada Allah dan tidak mengandung kesyirikan. Ya, ini yang pertama dari kandungan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis di atas. Kemudian yang kedua barakallahu fikum merupakan wasiat Rasulullah SAW yang terkandung dalam hadis tersebut dan merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam adalah luzumul jamaah wasam'i sami ta'at liwulatil amr yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa dan inilah orang yang menjaga jamaah persatuan jamaah itu di tangannya wulatul amr, di tangannya penguasa. Maka orang-orang yang menjaga persatuan agama Allah ini yaitu orang-orang yang mentaati dan mendengar kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara maksiat. Kalau bermaksiat maka dia diam, tidak ditaati. Kenapa? Karena dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tetapi diam-diam bukan dia melawan ya mencaci lah tidak demikian tapi dia bersabar ya sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau engkau mendapati penguasa yang bejat dolim, bengis ya kejam tapi dia penguasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sabar. Ya, wa indoroba daraba dhahraka wa akhadha malak Sekalipun penguasa itu nanti memukul punggungmu, mencambukmu, memenjarakanmu, mengambil hartamu, merampasnya, ini kan dolim namanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma' wa'ti." Sabar, mendengarlah dan taat. Ya. Barakallahu fikum. Maksudnya <clears throat> jangan paksakan engkau melawan, memberontak, ya, kepada kepada penguasa tersebut, mencaci makinya. lah, Ya. Isbiru fasbiru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kalian. Jangan kalian menantang. Ya. Oleh karena itu Allah taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an menyeru khusus orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah taatlah kepada rasulnya dan kepada penguasa ulil amri minkum ya disebutkan sebagian ulama kita dalam tafsir bahwa perintah dalam ayat ini khusus pada orang-orang yang beriman dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menggunakan kata ati'u ya menunjukkan mutlak ya taat kepada Allah dan Rasulnya tapi ketika kepada penguasa maka hilang kata ati'u ya Allah langsung mengatakan ulil amri minkum wa ulil amri minkum kenapa karena ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak tapi terbatas pada hal-hal yang ma'ruf adapun dalam yang mungkar bermaksiat kepada Allah maka tidak ditaati tetapi bukan juga berarti melawan mencaci memberontak menulis ya uh, apa namanya tulisan literatur majalah ya mencaci maki penguasa tersebut dengan terang-terangan. La. Nah, maka ini prinsip dari prinsip-prinsip Sunda, Ya, tidak boleh melawan kepada pemerintah atau penguasa, tapi wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Nah, adapun dalam perkara mungkar maka kita diam. Kita diam. Demikian barakallahu fikum. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ammar alaihim rajulan minal ansar wa amarahum an yuti'uhu فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا, فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينهم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف نعم dalam riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya beliau berkata bahwa pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ya pasukan perang. Syariah, yakni Rasulullah tidak ikut serta, tapi beliau mengutus pasukan. Ya, dan menunjuk salah satu menjadi pemimpin jihad. Ya, menjadi panglima. Ya. Dan Rasulullah memerintahkan pasukan jihad para mujahidin untuk taat ya kepada panglima tersebut. Nah, maka Suatu hari panglima itu ya bertekad nah mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya dan memerintahkan para mujahidin masuk ya masuk kalian dalam api itu nah karena kalian wajib mentaatiku sebagai komandan sebagai panglima jihad karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Ya, maka sebagian mengatakan kita diperintah untuk taat. Ya, akan tetapi bukan dalam hal maksiat. Ya. Nah, maka ketika dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hal tersebut, maka Nabi mengatakan, seandainya kalian masuk ma kharaju minha abadan. Kalian tidak akan keluar lagi. Ya, maksudnya kalian akan masuk neraka. Kenapa? Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara mungkar. Ya. Barakallahu fikum. Artinya di sini apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'atu bil ma'ruf." Hanyalah ketaatan itu terkait dengan Pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam yang mung mungkar. Jadi, kalau pemimpin menyuruh kita masuk ke dalam api, itu kan maksiat namanya, bunuh diri. Ya, dosa besar, tidak boleh. Maka kita diam. Nah, tidak melakukannya. kalau fikum. Nah, kemudian ikhwani fillah azzakumullah Prinsip yang ketiga, ini ya sudah ma'ruf dan dalilnya sangat banyak terkait dengan wajibnya taat kepada penguasa, ya, kepada waliul amr, kepada sultan, namanya banyak jenis-jenisnya. Khalifah, waliul amr, sultan, amir, ini semua sama, ya, semua masuk dalam apa? Waliul amr, yakni kepemimpinan, pemimpin. Nah, yang wajib ditaati dan mengambil bayat kepadanya. Ya, kalau di negeri kita sekarang ya presiden, ya para menteri, nah dan seterusnya, ya aparat-aparatnya, semua masuk pemerintah wajib ditaati bahkan sampai dalam yang terendah RT sekalipun. Ya, RT, RW itu aparat pemerintah kalau dia memerintah kita dalam hal-hal yang mubah, bukan maksiat, wajib kita mentaatinya. Ya. Ini sebagai perwujudan apa? Aslun min usulis syariah. Prinsip dari prinsip-prinsip syariah. Nah, maka ini perlu dipahami. Ya, karena sebagian kadang-kadang kita terlupakan, ya. Kadang-kadang kita dilupakan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga terkait dengan pemerintah kita mencela ya kadang-kadang kita mencela atau kita tidak mentaati dia nah ini semua keliru ya maka wajib kita mengingatkan menasehatkan barakallahu fikum kenapa karena Rasulullah SAW mengatakan pemimpin itu itu jumlah, ya perisai tameng dia pelindung yang menganyomi, yang melindungi masyarakatnya. Itu pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, hancur. Ya, tidak ada keamanan. Ya, terjadi hukum rimba. Itu pasti. A ada saja, ya, bayangkan pemerintah itu ada lengkap masih terjadi kekacauan. Iya kan? Bagaimana kita kira kalau tidak kita bayangkan tidak ada pemerintah, tidak ada penguasa. Makanya sebagian ulama ahlus sunnah yang ma'ruf dalam ucapan-ucapan mereka ya Imam Ahmad dan yang lainnya nah uh, satu malam satu malam saja kosong dari penguasa pemerintah itu lebih lebih buruk lebih jelek daripada ya 60 tahun dipimpin oleh pemerintah yang yang bengis kejam coba bandingkan 60 tahun pemerintahnya bejat kejam, ya, diktator, egois. Itu lebih mending daripada tidak ada pemerintah dalam satu malam saja. Dalam satu malam saja tidak ada penguasa, kosong. Kenapa? Karena walaupun jangan jangankan satu malam, satu jam kalau tidak ada penguasa bisa hancur keamanan, bisa binasa semuanya. Iya kan? Nah, tapi kalau penguasa yang bejat tadi itu masih bisa aman ketika kita berhidup dengan di atas kaidah-kaidah syariah. Ya. Nah, Imam Ahmad di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara, dicambuk dalam penjara. Pemimpinnya dolim. Tapi ya, alhamdulillah keamanan tetap. Ya. Makanya para ulama mengucapkan suatu ucapan itu bukan omong kosong, tetapi melalui pengalaman, tajrubah. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga barakallahu fikum dari prinsip yang terkandung di dalam hadis tersebut atau dua hadis tersebut al-hadaru minal bid'ah wal mubtadi'in yaitu wajib mentahdir bid'ah dan pelaku bid'ah. Jadi kita berhati-hati dan menjauhi bid'ah dan pelaku bid'ah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum aku muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari hal yang diada-adakan. Ya, karena itu bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat di dalam neraka. Barakallahu fikum. Maka jangan meremehkan perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah itu sekian banyak hadis. Ya, Rasulullah SAW memperingatkan khusus. Bahkan ya bid'ah itu dihukumi para ulama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis dan ucapan para salaf bahwa bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya. Yang kedua, bid'ah itu ditutupi taub, pintu tobatnya bagi yang melakukan bid'ah. Ya, karena pelaku bid'ah merasa benar, dia merasa beribadah kepada Allah padahal yang dia lakukan adalah bid'ah. Jadi bagaimana mau di ber, mau bertobat tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan Inna Allah hajabat tauba an kulli sahibi bid'ah hatta yada Sesungguhnya Allah menutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ah itu. Berbeda dosa-dosa yang lain dosa-dosa besar, dosa-dosa yang diharamkan bukan bid'ah, itu diampuni oleh Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa yang diharamkan, dosa-dosa besar, ya lalu mereka bertobat kepada Allah. Mereka menangis, tapi jarang kita dapatkan pelaku bid'ah itu bertobat. Jarang. Ya. Pezina, peminum khamar, pemabuk, banyak kita dapatkan bertobat. Pelaku riba bertobat, hijrah tapi jarang kita dapatkan pelaku bid'ah mubtadi'in itu ber, bertobat. Barakallahu fikum. Kecuali benar-benar hidayah dari Allah Ta'ala. Sadar dia, mendengar sunnah, dia tinggalkan bid'ahnya. Lalu dia menegakkan sunnah, bertobat kepada Allah. Itu Dengan betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya bid'ah ini bahayanya daripada dosa biasa dia sama menandingi Allah, bisa-bisa syirik dia, menandingi Allah dalam membuat syariat. Ya, seakan-akan dia mengatakan, "Ya Allah, agamamu tidak sempurna. Maka saya sempurnakan dengan bida bidah ini." Ya. Makanya Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din malam ya'zam Ya, apakah mereka memiliki membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Taala. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Ya, termasuk di dalamnya pelaku-pelaku bid'ah yang membuat syariat-syariat yang tidak diridhoi oleh Allah. Sudah sempurna Islam ini dengan turunnya surah yang paling terakhir, ayat yang paling terakhir dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian dan nikmatku sempurna dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Barakallahu fikum. Naam, wallahu taala a'lamu bisawab. Maka ini diantara kandungan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasiat yang agung yang merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang wajib kita jaga dan pelihara. Kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah Ta'ala kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbimbing, yang istiqomah di atas siratul mustaqim yang kita minta terus menerus di dalam solat kita ihdinas siratul mustaqim Wallahu taala a'lamu bissawab. Barakallahu fikum. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.